Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan dikit lagi. Qala al-mu'allif wa sabahullah terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih wa in yudaf jam'un wa mufradun ya'um wa syartu wal mawsulu dalahun hatam. Artinya apa? Apabila dimudafkan suatu jamak dan mufrad akan memberikan faedah umum. Maknanya ingat maknanya kalau ada isim mufrad Nah, kalau ada isim mufrad, perhatikan ya. Kalau ada isim mufrad atau ada jamak kemudian dimudhafkan disandarkan kepada isim yang lain, faedahnya umum. Contohnya, wa in ta'uddu nikmatallahi. Nikmatun mufrad enggak? Mufrad. Disandarkan kepada lafzul jalal Allah, nikmatullah. Apakah cuma satu nikmat atau banyak nikmat? Banyak nikmat umum. Buktinya apa? La tuhsuha. Niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Berarti kalau nggak mampu menghitungnya nikmatnya banyak atau sedikit? Banyak. Kalau satu bisa nggak dihitung? Bisa. Menunjukkan bahwasanya nikmat Allah umum. Semua nikmat Allah Taala kita nggak akan mampu menghitungnya. Karena banyaknya nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita semuanya. Ayo na'am barakallahu fiik seperti itu. Wa syartu wal mausulu dalahun atam. Isim syarat semausul juga memiliki apa? hukum umum. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah Hunna huna bada an-nazimu bi dzikri siyaghil umum. Di sini al-muallif mulai menyebutkan bentuk-bentuk apa lafaz umum. Ingatnya ya, bentuk-bentuk lafaz umum. Perhatikan bentuk-bentuk lafaz umum. Wal umum lahu siyaghun min lafdih. Eh, perhatikan ini ya. Ewa. Nah, yang makna yang mana namanya umum, yang namanya umum itu dia memiliki bentuk-bentuk dari lafadznya. Jadi ada lafadz-lafadz yang maknanya umum. Wasiyahun min makna dan juga ada bentuk yang secara makna. Lafadznya kelihatannya biasa aja tapi maknanya umum. Amma min lafzi fa naqul Adapun secara lafadz menunjukkan umum seperti kita katakan jaa umumul qaum. Telah datang kaum semuanya. Berarti umum enggak? Semuanya. Umum enggak dikecualikan karena ada lafadz umum. Anda lihat itu ada lafadz umum apa yang punya kitab ya. Ada lafadz umum. Au ja'al qaumu amatan telah datang sekelompok kaum semuanya. Seluruhnya. Berarti umum enggak? Umum. Berarti lafaznya ini apa yang umum? Umum sama ammah. Huna di sini istafatna al-umum min kalimatil ammah. Di sini kita mengambil faedah dari lafaz umum dari apa? Dari dari kata apa? Dari kata ammah. Wa hiya madatus sirah wa hadha wadihun. Ini yang namanya ammah adalah bentuk daripada apa? Nambar kalau fikum bentuk daripada yang memberikan makna umum. Wa hadha wadhun ini jelas sekali. Lakin hunaka asya' mawdu'atun lil umum imma bitarkibiha wa imma bidzatiha Akan tapi di sana ada beberapa perkara yang diletakkan untuk makna umum, imma karena susunannya atau imma karena secara zatnya yang umum. Tambah dikit lagi. Famasalan sebagai contoh sebagai contoh fa al-jam'u wal mufrad ya umman masyaallah idza udhifa ini kaidahnya Al-jam'u al-jam'u wal mufrad ya'ummani idza udhifa. Jamak dan mufrad itu kalau disandarkan dimudhafkan memberikan faedah umum. Jamak dan mufrad kalau disandarkan dimudhafkan memberikan faedah apa? Umum. Wa in yudhaf jam'un wa mufradun ya'um. Wal murad umumul mudhaf la al mudhaf ilaih. Penting nih. Yang diinginkan yang umum itu mudhafnya bukan mudhaf ilaihnya. Mudhaf itu apa mudhaf? Yang disandarkan Mudhaf ilaih yang disandari. Yang diinginkan ini yang mana? Yang disandarkan memberikan faedah umum atau yang disandari? Yang disandarkan mudhafnya. Jangan keliru ya. Yang memberikan faedah umum bukan mudhaf ilaihnya tapi mudhafnya. Mudhafnya. Salam ma'ruf kan mudhaf ilaih? Ya? Eh, na'am. Wa minhu qawlu ta'ala di antaranya ada perkataan Allah Ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian berupaya menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. sekarang nikmat Allah ini nikmatan mufrad, nikmatan mufrad. nikmatan di sini adalah apa? Mufrad. Tapi kenapa di sini dimaknakan umum? Karena mufradnya mudhaf. Mudhaf kepada lafzul jalalah. Berarti bukan satu nikmat. Kenapa bukan satu nikmat? Karena kalau dikatakan satu nikmat enggak perlu dihitung lagi. Iya enggak? Menunjukkan kenapa enggak mampu menghitung karena nikmatnya banyak gitu loh. Paham belum? termasuk kenikmatan Allah Taala apa? Muhammad Ridho yang diberikan kepada kita apa termasuk kenikmatannya? Hmm? Apa? Kesehatan. Ahsan apa lagi? Apa? Udara. Satu lagi? Penglihatan. Banyak sekali antum. Apa? nikmat Islam antum? Sebutkan kenikmatan yang sekarang antum rasakan juga ada kenikmatan. Kenikmatan banyak atau enggak? Banyak antum. Apa? Bisa mendengar, pendengaran ya, Pak. Apalagi ya Hasan. Nikmat bisa menulis, nikmat juga antum. Saya bicara nikmat juga antum. Kenikmatan banyak sekali sebutan satu aja. Eh? Apa? Jalan. Ayo nikmat juga antum. Belajar nikmat juga antum. Apa? Makan sahur, kenikmatan juga. Bisa makan sahur untuk puasa Arafah. Naam antum. Eh? tentangan? Mendengar mana? Apa? Mendengar. Apa yang keras? <laughs> Harta. ayo nikmat juga harta. Antum. Antum Mutraman. Sebutkan banyak kenikmatan. Ayo dikit lagi. Apa? Apa? Bisa mendengar? Anu data bisa mendengar? Bisa apa? Bisa megang? Bisa megang nikmat juga. Paham ya? Kalau nggak bisa megang kan orang susah, antum. Apa? Hmm? Ewa, menjadi ahlu sunnah nikmat juga. Banyak kenikmatan. Yang jelas kita tidak mampu menghitungnya. Dikit lagi, nikmatun huna mufradun mudhafun tufidul umum. Nikmat di sini adalah mufrad mudhaf memberikan faedah umum likulli nikmat, setiap nikmat, semua nikmat, sekecil apapun. Paham ya? Nah, barakallahu fikum ketika antum bisa bersin, nikmat bukan? Nikmat karena bersin datang dari siapa? Allah Subhanahu wa taala menguap. Menguap. Nikmat bukan? Bukan ya? nikmatnya tidurnya itu loh. Tidurnya nikmat telah menguapkan dan setan, dari datang dari setan. Paham ya? Tapi bisa menguap. Itu nikmat. Coba orang nggak usah menguap. So. Wah, sulit nggak usah menguap. <laughs> Kira-kira sakit nggak kira-kira? Eh, lah, cuman menguap sendiri datang dari setan. Cuman bisa menguap itu nah barakallahu fikum termasuk nikmat. Tidurnya nikmat juga. Pada tempatnya ya kita lihat sini. Walihata qala la tuhsuha. Oleh karena itu Allah Taala mengatakan tidak akan mampu menghitungnya. Wa qalu udkuru allati an'amtu 'alaikum. Ingatlah nikmat yang nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian. Nikmatku satu padahal. Tapi karena mudah maknanya umum. Semua nikmat. Al murad bi hadhihi ni'mah kullu ni'am. Yang diinginkan dengan nikmat ini kullu ni'am, semua kenikmatan. Li'annahu mufradun mudhaf fa yufidul umum. Dikarenakan sini mufrad mudhaf, mufradnya yang disandarkan maka memberikan faedah apa? umum. Nasallahu alaihi wasallam al afiyah rabbil alamin.